kolak ini atas tisu ke pernah di bawah di bawah di bawah oh gitu Syekh Abu Amr Al-Hajuri hafizahullah. beliau menyebutkan firman Allah Ta'ala Allah yaghar <coughs> oh, bukan ini hadis apa Rasulullah SAW bersabda Innallaha yaghar wa ghairatullah an ya'tiyal mu'minu ma Allah Sesungguhnya Allah itu cemburu dan kecemburuan Allah adalah ketika kaum mukminin mendatangi apa yang Allah haramkan. Ini menyebutkan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat cemburu yaitu membenci kepada apa? Membenci hambanya yang mukmin masuk kepada perkara-perkara yang diharamkan. Tetapi tentu saja kecemburuan Allah tidak sama dengan kecemburuan makhluk. Tetapi tetap sesuai dengan asal dari maknanya secara bahasa yaitu ghirah yaitu tidak suka bahwasanya orang yang dia cintai masuk kepada perkara-perkara yang dia benci. Orang yang dia cintai masuk kepada e, memalingkan sebagian hatinya kepada yang lain. Ini adalah kecemburuan. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia adalah untuk beribadah kepadanya, untuk mencurahkan perhatian kepada Dia, untuk me mengkonsentrasikan rasa cintanya itu kepada dia, kepada Allah Ta'ala. Manakala kaum mukminin sebagian dari kaum mukminin justru masuk kepada keharaman, maka Allah Ta'ala cemburu. Karena hal ini menunjukkan apa? Adanya adanya pengikutan kepada hawa nafsu. Walaupun kita tidak mengatakan orang yang berbuat maksiat itu sebagai orang yang berbuat syirik, bukan. Tetapi ini adalah apa? menunjukkan sebagian konsentrasinya itu mulai apa mulai di, dipalingkan kepada yang lain. Maka Allah Ta'ala cemburu dengan yang semacam ini. Kemudian yang berikutnya Allahu untuk untuk lafaz yang beliau sebutkan di sini afrahu bi taubati abdi untuk hadisnya yang sudah kita lewati apa Allah dengan lamut tauhid Lallahu afrahu bi taubati 'abdi. Benar-benar Allah itu lebih gembira dengan taubat hambanya. Sifatul farah untuk Allah taala. Kemudian yahdi may wa yaksin Ini ucapan menukilkan ucapan siapa? Ucapan Imam Abu Ja'far At-Tahawi di dalam Aqidah Tahawiyah. Allah memberikan petunjuk kepada yang dia kehendaki wa yaksim dan melindungi dia hamba dikasih petunjuk agar ada di atas jalan yang lurus kemudian dilindungi jangan sampai digelincirkan oleh setan setelah itu wa yu'afi dan memberikan keselamatan yu'afi jangan artinya jangan artinya memaafkan memaafkan itu ya'fu yu'afi ini memberikan keselamatan fadlan sebagai karunia dari Allah wa yudhillu may dan Allah memberikan petunjuk kepada orang yang dia kehendaki wa yahzil dan menelantarkannya ditelantarkan yaitu apa tidak diberikan perlindungan tidak diberikan penjagaan dibiarkan saja setan itu menyesatkan orang tadi ketika dilihat memang orang tadi hatinya tidak suka kepada petunjuk maka sekalian ditelantarkan biarkan setan menyesatkan dia kemana yang dia kehendaki ini sebagai apa sebagai hukuman dan sebagai bentuk keadilan sebagaimana firman Allah taala wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitana fahuwa qarin Barang siapa berpaling dari peringatan Ar-Rahman, memang dia sendiri yang berpaling, tidak mau apa? Tidak mau ikut <clears throat> petunjuk. Maka hukumannya apa? Nuqayyid lahu syaitana. Kami akan mengikatkan kepada dia, kami akan menggandengkan kepada dia seekor setan. Katanya setan punya ekor kan? Ya sudah seekor aja ya. Bukan orang jadi bukan seorang. Tapi seekor. Dan setan itu akan menjadi teman pengiring bagi dia wa innahum layudillunahum anis anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun dan sesungguhnya setan-setan itu tadi setan itu memang banyak benar-benar menyesatkan mereka orang-orang yang memang tadinya sengaja berpaling dari peringatan Ar-Rahman menyesatkan mereka dari jalan yang lurus dan mereka mengira bahwasanya mereka ada di atas petunjuk. Nauzubillah. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan apa yang disebutkan di kalam Abu Ja'far tadi wa yahzil dan menelantarkan tidak dijaga tidak dilindungi wa bercali dan Allah akan menguji yang baik juga mendapatkan ujian agar ketahuan secara pasti bahwasanya dia memang kokoh di atas petunjuk yang jelek juga akan diuji sehingga semakin jauh kalau dia tidak apa tidak bertaubat adlan sebagai bentuk keadilan Allah kepada para hambanya tadi. Kita lihat beliau membagi amalan Allah Ta'ala menjadi dua. Fadlan dan adlan. Yang fadl itu adalah dia memberikan petunjuk kepada orang yang dia kehendaki dan dia melindungi orang tersebut dan memberikan keselamatan. Ini sebagai fadl, sebagai karunia, bukan kewajiban Allah seperti dugaan orang-orang Mu'tazilah mengatakan wajib bagi Allah untuk memberikan taufik kepada seluruh hamba untuk menjaga mereka dan sebagainya. Kemudian amalan yang kedua adalah adil, keadilan. Yaitu apa? Allah Ta'ala menyesatkan orang yang dia kehendaki. Ini adalah keadilan. Kenapa? Karena Allah Ta'ala telah meletakkannya pada tempatnya. Orang-orang yang hatinya memang suka berpaling, berpaling dari petunjuk yang benar, maka sekalian dia disesatkan. Dan sekalian dia itu, Allah Ta'ala yakhzil. yaitu menelantarkan dia. Tidak dijaga dari setan, tidak dijaga dari kebatilan dan sebagainya. Waya betali dan menguji. Ini semua adalah suatu bentuk keadilan dari Allah Ta'ala. Kemudian qala Allah Ta'ala innaka la tahdi man ahsad, walakinna Allah yahdi man yasha Wahuwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau tidak bisa sesungguhnya engkau tidak dapat memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai akan tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada orang yang dia kehendaki dan dia lebih mengetahui siapa orang yang akan mengikuti petunjuk muhtadin yaitu apa kalau diberi petunjuk mau ikut itu namanya muhtadin ayat ini turun tentang kisah siapa kisah Rasulullah SAW yang mendakwai Abu Talib sepanjang umur dan kemudian menjelang kematian tidak didakwai lagi ternyata dia lebih suka untuk mengikuti agama Abdul Muttalib maka turun ayat ini, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Petunjuk apa di sini? Petunjuk sifatnya irsyad, bimbingan ataukah taufik kepada hati? Taufik kepada hati. Adapun bimbingan, Rasulullah membimbing. Al-Quran juga membimbing, kaum ini juga membimbing. Tetapi yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah hidayatu at-taufiq, yaitu petunjuk kepada hati untuk hati kita kepada kebenaran dan ikut pada kebenaran ini hanya Allah yang sang yang mampu melakukan itu. Walakin Allah yahdi di yasha. Akan tetapi Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Tapi tidak sembarangan memberikan petunjuk kepada ini menyesatkan itu tidak. Wahwa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Dia lebih tahu siapa yang akan mengikuti petunjuk. Sehingga apa? Oh, pantas untuk dipimpin. Berarti dari rangkaian ini tadi kita mendapatkan beberapa sifat Allah. Yang pertama adalah sifatul hidayah, yahdi mayyasha. Kemudian sifat apa? Al-ismah, penjagaan. Kemudian yu'afi, sifat mu'afah. Mu'afah yaitu apa? Keselamatan. Memberikan keselamatan kepada yang dia kehendaki. Kemudian sifat al-idlal wa yudil. Jangan membaca yadil, tapi yudil. Kalau yadil berarti dia sesat, bukan? Ini adalah yudil, dia menyesatkan orang yang dia kehendaki. Sifat Allah adalah idlal, bukan dolal. Dolal itu, itu Allah Ta'ala maha suci dari itu. Bukan sesat, tetapi menyesatkan. Kemudian sifat apa? At-tahdil. Atau sifat al-khudlan. Yaitu apa? mengelantarkan orang yang dia kehendaki yang memang pantas untuk ditelantarkan dan sifat ibtila ujian menguji para hamba kemudian untuk ayat tadi maknanya sama ya yaitu apa sifat hidayah kemudian sifat apa lagi sifat sifatu al ilm wa a'lam bil muhtadin juga sifat masyiah mayyasha Kemudian yang berikutnya wa ammal munafiqun faqal. Adapun kaum munafikin Allah taala berfirman walakin karihallahu bi'asahum fasabbatahum. Nah ini belum kita bahas memang ayat ini pada pembahasan sebelum-sebelumnya. Akan tetapi Allah membenci <clears throat> bangkitnya mereka yaitu apa bangkit untuk berperang bersama Rasulullah Ini ayat ini turun tentang apa? Tentang tidak ikutnya kaum munafikun di dalam peperangan perang Tabuk yang waktu itu ujiannya memang besar. Kenapa? Karena waktu itu sedang musim panas yang amat amat keras dan juga tanaman itu sedang apa? Sedang berbuah banyak. Ternyata datang ujian, datang berita dari sebagian kaum muslimin yang ditugaskan untuk menjadi mata-mata di negara kafir atau di perbatasan negara kafir bahwasanya apa Raja Ghassan sudah mempersiapkan puluhan ribu pasukan untuk menyerang Madinah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil para sahabat semuanya untuk berangkat. Para sahabat yang laki-laki yang besar. Maka ini ujian yang besar. Ternyata kaum munafikun sekitar 70 atau 80 orang mereka melarikan diri dari peperangan. Maksudnya apa? Bersembunyi, tidak mau berangkat kecuali sebagian munafikun yang lain. Mereka berangkat, tetapi berangkatnya justru apa? Membuat kekacauan di tubuh pasukan perang Tabuk. Makanya Allah Ta'ala mengatakan Walakin karihallahum bi'asahum Akan tetapi Allah membenci bangkitnya mereka Allah membenci kalau mereka ikut berangkat Karena nanti akan bikin kekacauan Fasabatohum Maka Allah me memberatkan mereka Tasbih, yaitu apa membuat jadi tidak sanggup berangkat lebih suka untuk duduk-duduk saja itu yang sekitar 80 orang tadi padahal yang berangkat saja Abdullah bin Ubay dan beberapa temannya itu sudah bikin kacau dengan beberapa pengacauan di pasukan perang tabuk yang jumlahnya sekitar 34 ribu bagaimana kalau yang 80 itu juga datang dan berangkat Allah Ta'ala tahu mereka akan bikin tambah kacau lagi walau kanu fikum ma zadukum illa khabala wala awda'u khilalakum yabghunakumul fitnah seandainya mereka itu ada di tengah-tengah kalian yaitu di tengah-tengah pasukan misalnya mereka akan apa membuat kekacauan dan mereka akan berusaha membuat fitnah untuk kalian ini memang bahayanya kaum munafikun kalau ada di tengah-tengah pasukan bahkan walaupun tidak perang pun membuat kekacauan maka di sini Allah Ta'ala menyebutkan dua sifat untuk Allah yaitu sifat al-karohah membenci. Membenci berangkatnya orang-orang kafir, eh, orang-orang munafikun. Walaupun dia mewajibkan mereka untuk berangkat secara syariah, tetapi secara secara kauniyah Allah Ta'ala membenci mereka berangkat karena tahu mereka nanti kalaupun berangkat akan membuat kekacauan sifat yang kedua adalah sifatu atas tasbiq tasbih pakai tok seperti yang disebutkan dalam ayat ini fasabatohum atas tasbiq yaitu apa membuat mereka berat untuk berangkat. Itu namanya namanya tafsir. Wa qala ta'ala innahum yakiduna kaida. Sesungguhnya mereka membuat tipu daya. Wa akidu kaida dan aku juga membuat tipu daya, yaitu apa? Membalas tipu daya mereka. Berarti di sini ada sifat apa untuk Allah Taala? Ya, sifatul al-kaid, membuat tipu daya atau membalas tipu daya orang-orang yang jahat. Dan ini sifat yang bagus untuk Allah Ta'ala. Menunjukkan apa? Dia itu maha penuh hikmah dan maha perkasa. Dia sanggup untuk apa? Sanggup untuk membuat tipu daya. Karena ada orang yang dia itu apa? Tidak membuat tipu daya karena apa? Karena lemah. Maka ini bukanlah sifat yang mulia. Hanya saja dia, dia selamat dari dosa karena tidak membuat tipu daya. Tetapi sumbernya bukan karena dia tahu ini dosa atau tidak, tapi sumbernya karena dia tidak mampu. Maka orang semacam tadi yang tidak membuat tipu daya karena tidak mampu, maka dia selamat dari dosa, tetapi dia tidaklah terpuji. Adapun untuk Allah, Allah terpuji. Kenapa? Karena dia mampu untuk membuat tipu daya dan dia mampu untuk apa? Membalas tipu daya orang-orang yang jahat tetapi dia sengaja tidak membuat tipu daya kepada hamba yang beriman. Maka Allah Ta'ala dipuji dengan sifat yang mulia ini. Karena dia penuh hikmah meletakkan tipu daya tadi pada orang yang memang pantas untuk apa? Mendapatkannya. Mendapatkan hukuman tipu daya tadi. Wa ta'ala wa umli lahum inna kaidi matin. Dan ini sebenarnya adalah apa? Peringatan yang amat keras bagi orang-orang kafir. Wa umli lahum dan aku memberikan penundaan untuk mereka. Aku mengulur mereka. Setiap kali mereka melakukan kekufuran dan kemaksiatan, justru mereka bertambah kekayaannya. Bertambah terkenal nama mereka, padahal mereka jahat. Bertambah tinggi kursi pemerintahan atau kursi kekuasaan yang mereka miliki. Ini namanya imla dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mengulur-ulur mereka. Sehingga mereka merasa merasa oh ini berarti jalanku sudah benar. Setiap kali aku membuat kerusakan di tengah kaum mukmini atau aku membuat tipu daya di negara Islam misalkan, justru aku bertambah kaya. Sehingga apa dia merasa jalan dia benar. Ini namanya imla dari Allah. Wa umli lahum. Aku mengulur mereka inna kaidi matin. Sesungguhnya tipu dayaku itu amat kokoh. Jadi sebenarnya al-imla ini sumbernya adalah dari tipu daya Allah Ta'ala agar apa dia semakin menambah dosa sehingga semakin apa semakin besar nanti hukuman yang akan dia rasakan di dunia sebelum di akhirat sebelum di alam kubur kemudian di akhirat makanya datang di dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda Inna Allah la yumlilil zalim Hatta idha akhazahu lam yuflithu Sesungguhnya Allah itu Benar-benar memberikan penundaan dan penguluran Bagi orang yang zalim sampai apabila Allah menangkap dia, maka Allah tidak akan melepaskan dia lagi. Makanya kalau sudah tiba waktunya, walaupun orang yang boleh kasih teriak-teriak minta ampun, maka dia akan tetap dibabat habis. Tanpa apa? Tanpa ada kasihan lagi untuk orang tersebut. Karena ini sudah sampai puncaknya. Itu yang namanya apa? istisroj Yaitu Allah apa? Mengulur seorang hamba di dalam kemaksiatannya. Semakin maksiat justru semakin mendapatkan uang, semakin mendapatkan harta dan sebagainya. Ini adalah istidroj, diulur-ulur agar semakin sesat kalau dia tidak sadar. Kemudian setelah menyebutkan ayat tadi, eh, hadis tadi, masalah imlak kepada orang zalim, Rasulullah kemudian membacakan firman Allah Ta'ala tadi eh, gimana hadisnya itu inna wa la yumlil zalim hatta idza akhadahu lam yuflithu kemudian menyebutkan firman Allah taala wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun syadid demikianlah Rabbmu apabila ya demikianlah siksaan dari Rabbmu apabila menyiksa suatu kampung apabila kampung itu zalim dalam keadaan kampung itu zalim sesungguhnya siksaan Rabbmu itu pedih dan keras Sifat apa tadi? Sifatul imla dan sifat al kaid dan juga apa? Ya itu tadi sudah. Kemudian wa fi sahih Muslim di dalam sahih Muslim bi rakam alfain sitimi ahwa ishrid 2620 An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-izzu izaru. Ini polanya adalah apa? Pola pengabaran dari Rasulullah. Adapun kalau hadis yang terkenal, hadisnya sahih juga apa itu? Allah Taala berfirman, "Al-izzu izari." Gak ya, apa kita ikuti yang disebutkan di sini? Al-izzu izaru. Keperkasaan adalah sarung Allah. Sarung itu apa ya? Kain itu ya. Kain itu. Wal kibriya'u rida'u. Dan kebesaran atau kesombongan itu adalah selendang dia. malu ya selendang. Faman yun <clears throat> Faman yunazi'uni Nah ini kembali kepada apa? Hadis Qudsi Makanya memang Alangkah bagusnya kalau yang dipakai adalah riwayat Qala Allahu Azza wa Kemudian al-izu izari Keperkasaan adalah kainku Wal kibriya'u Rizai Sementara kebesaran atau kesombongan adalah selendangku. Faman yunazi'uni, maka barang siapa me, menyaingi aku yunazi'uni, menyaingi aku apa merebut dariku. Faman yunazi'uni minhuma syai'at azabtuh. Ini sebenarnya kalau dalam lafaz yang lain. Barang siapa menyaingi aku, e, menyaingi aku di dalam dua sifat tersebut atau salah satunya, maka aku akan menyiksa dia. Ini menunjukkan beberapa sifat Allah Ta'ala. Sifat yang pertama apa? al-iz sifat keperkasaan maka tidak boleh bagi seorang hamba untuk menyombongkan diri karena ini adalah untuk Allah taala seorang hamba itu harus apa tawadhu merendahkan diri semakin dia merendahkan diri semakin tinggi derajat dia di sisi Allah taala dan semakin Allah akan mengangkat dia sifat yang kedua adalah apa al-kibriya yaitu kebesaran atau kesombongan maka tidak boleh kita menyombongkan diri. Ini hampir sama. Konsekuensinya adalah hamba itu harus rendah hati di muka bumi. Wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan para hamba Ar-Rahman, namanya aja hamba. Dan para hamba Ar-Rahman mereka itu apabila adalah orang-orang yang apabila berjalan di muka bumi mereka itu berjalan dengan apa hauna berjalan dengan lembut berjalan dengan rendah hati, haunan, bukan gaya yang pongah dan sombong. Kemudian sifat apa lagi yang kita dapatkan di situ? At-ta'zib, azab tuhu. Sifat at-ta'zib, penyiksaan bagi orang yang menyaingi Allah tadi. Kemudian kita lanjutkan wa annallaha yatakallam dan bahwasanya Allah itu berbicara. Ini harusnya bangga kita bahwasanya sesembahan kita itu berbicara. Ini jelas jauh lebih bagus daripada apa? Sesembahan orang-orang yang lain itu. Menyembah patung, padahal patung tidak bisa bicara. Menyembah sapi, padahal sapi tidak bisa bicara. Paling cuma apa? Paling cuma minta makan dengan bahasa yang tidak kita pahami itu. Atau barangkali yang lain menyembah apa lagi? Menyembah kuburan, padahal mereka adalah orang yang sudah mati, tidak sanggup memberikan manfaat ataupun mantorot. Bahkan banyak pencuri yang yang apa itu melakukan nafas menggali kuburan kemudian mencuri barang-barang yang ada di situ ternyata apa ternyata orang yang mati tidak bisa melindungi diri sendiri maka kita bangga bahwasanya Allah sesembahan kita ini bisa berbicara bisa membimbing bisa memperingatkan bisa murka dan sebagainya dan bisa menyayangi dan seterusnya ini sifat yang sempurna kalau Allah taala wa kallama Allah Musa taklima dan Allah benar-benar mengajak Musa berbicara. Seandainya Allah Ta'ala mengatakan wakalam Allah Musa, ini sudah cukup. Allah mengajak Musa berbicara. Tetapi apa? Disebutkan masdar, disebutkan maf'ul mutlak setelah fi'il. Menunjukkan apa? Benar-benar Allah itu mengajak bicara. Ini untuk membantah orang-orang apa? Orang-orang Yunani dan orang-orang yang mengikuti akidah mereka yang mengatakan Allah Ta'ala tidak bicara. Kalaupun bicara, Maksudnya bicara itu maksudnya adalah apa? Yaitu Jibril dikasih kemampuan untuk mengetahui apa yang Allah inginkan, tapi Allah Ta'ala tidak sanggup berbicara. Cuma Jibril dikasih kekuatan untuk tahu apa yang ada di dalam isi zatnya Allah. Ternyata Allah ingin begini. Nah, baru Jibril menerjemahkan kepada Rasulullah. Jadi awal itu bisu. Ta'udzubillah, ini akidah batilah. Maka Allah Ta'ala membantah dengan apa? Taklima, adanya mas'ul mutlak menunjukkan bahwasanya fiilnya benar-benar apa terjadi. Di mana Allah Taala mengajak bicara Nabi Musa di negara mana? Di wilayah mana itu? Makkah atau Madinah atau KL? Tentunya <laughs> di mana di Syam. Di atas apa? Gunung Sinai yang terkenal itu. Makanya Allah Taala berfirman apa? Allah Ta'ala bersumpah Wattini wa Ini tempat tempat lahirnya Nabi Isa Waturi sinin Ini tempat apa? Tempat dibangkitkannya Nabi Musa Wa baladil amin Ini tempat kelahiran dan dakwah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Bersumpah dengan tiga tempat yang menjadi tempatnya tiga Nabi yang terbesar Salah satu dari, eh, terbesar bukan secara mutlak tetapi apa dari ulul azmi Kemudian wafal walamma ja'a Musa limiqatina dan manakala Musa datang di tempat perjanjian kami, tempat yang sudah ditentukan. Wa kallamahu dan Rabbnya mengajak dia bicara. Jelas menunjukkan apa? Memang Allah yang mengajak bicara, tidak seperti akidahnya orang Mu'tazilah yang bicara itu Musa. Musa yang bicara sementara Allah itu diam saja. Bahkan Allah yang mengajak dia bicara wa kallamahu Rabbuh Robnya itu yang mengajak dia bicara ini pada pertemuan yang keberapa? Ini pada pertemuan yang kedua. Karena Nabi Musa berjumpa dengan Allah, maksudnya apa namanya diajak bicara walaupun zatnya Allah tetap di langit tetapi diajak berbicara oleh Allah itu pada dua kali eh, pada ya pada dua kesempatan kesempatan pertama adalah apa setelah pulang dari Madian ketika beliau lari dari Fir'aun, menyelamatkan diri dari Fir'aun, kemudian sampai kematian dengan kisah yang insya Allah sudah dikenal itu. Kemudian beliau menikah dengan salah seorang wanita dari anak orang soleh di situ. Ada yang mengatakan dia adalah Nabi siapa? <coughs> Nabi Shu'aib. Tetapi yang benar dia adalah orang lain lagi, orang soleh juga. Sama-sama di Madian. kemudian dinikahkan dengan syarat apa beliau e, bekerja menggembala kambing dari orang soleh tadi selama 8 tahun kalau dilengkapi 10 tahun maka itu adalah terserah Nabi Musa nah setelah selesai itu beliau mengajak pulang Nabi e, mengajak pulang keluarganya ternyata di malam yang amat dingin dan amat gelap itu tiba-tiba beliau melihat apa melihat di puncak gunung ini tadi adalah gunung Sinai itu ada apa? Ada api. Maka dia bilang sama istrinya, tenang di sini dulu, aku akan mengambil api di atas sana. Untuk apa? Untuk penerangan kita. Ternyata sampai di sana, ternyata beliau melihat api itu muncul dari sebelah kanan di sebuah lembah di puncak gunung. Dan api itu muncul dari sebuah sebu, e, sebatang pokok. Ternyata api itu dari api dari api itulah muncul pembicaraan. Fatabarakallahu Rabbul Alamin Kemudian mengatakan ya Musa ini anallahu rabbul alamin dan sebagainya itu. Atau dalam ayat yang lain ya Musa ini anallahu azizul hakim wa an alqi asak lemparkan tongkat kamu dan sebagainya itu. Itu adalah pada kali yang pertama Nabi Musa diangkat sebagai rasul di situ. Nah, kemudian dengan kisah yang insya Allah ma'ruf, kemudian beliau berangkat bersama keluarganya menuju ke mana? Menuju ke menuju ke Mesir untuk berdakwah selama sekian tahun di situ. Kemudian sampai pada puncaknya beliau mendapatkan wahyu untuk membawa pulang Bani Israel ke Syam. Dengan kisah yang insya Allah ma'ruf dan ya panjang sekali, nggak bisa kita ceritakan sekarang. Mereka melewati melewati sungai tersebut, uh, melewati lautan itu, Laut Merah. Kemudian mereka melihat langsung bagaimana Fir'aun ditenggelamkan. Kemudian mereka melewati melewati kaum yang menyembah patung. Kemudian ternyata kaumnya Nabi Musa agamanya tidak apa tidak kokoh banyak dari mereka yang justru minta agar dibikinkan patung. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh eh kemudian Nabi Musa memarahi mereka. Kemudian mereka taubat. Kemudian mereka berangkat lagi. Sampai kemana? Sampai ke dekat Palestina. Kemudian mereka disuruh untuk masuk ke Baitul Maqdis. Tetapi ternyata mereka durhaka. Mereka mengatakan sekarang yang berkuasa di situ adalah Al-Jabbarun, orang-orang yang besar dan perkasa. Nah, mereka takut Kemudian terus mereka membantah Nabi Musa sehingga Allah Ta'ala menimpakan hukuman, yaitu apa? Padahal dijamin seandainya mereka masuk, mereka akan menang. Tapi karena mereka durhaka, akhirnya apa? Akhirnya dihukum. Mereka selama 40 tahun berputar-putar di permukaan bumi. Tidak sanggup untuk masuk ke situ dalam keadaan mereka itu kebingungan juga. Nah, dalam suasana yang seperti itulah Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Musa untuk apa? Berangkat lagi ke Sinai untuk apa menerima menerima apa itu Taurat maka Nabi Musa ber, berpesan kepada Nabi Nabi Harun untuk apa untuk menjaga kaumnya selama selama 30 hari semula perjanjiannya 30 hari tapi Allah melengkapi menjadi 40 hari Kemudian apa Nabi Musa pun berangkat. Nah, kaumnya semula tenang selama 30 hari itu. Tapi ketika Nabi Musa ternyata ditambah oleh Allah Ta'ala 10 hari lagi akhirnya mereka mereka mulai gelisah mereka mengatakan barangkali Musa lupa mana Tuhannya ngawur sekali no. nah kemudian ternyata yang membuat tambah kacau siapa si Samiri itu yang membuat patung patung anak sapi dari emas yang bisa bicara bukan bicara sih tapi apa sekedar bersuara saja karena ada angin yang masuk dari dubur keluar dari hidung dengan teknologinya Samiri bisa mengeluarkan suara tapi tidak bisa bicara Akhirnya mereka mengatakan hadza ilahukum wa ilahu Musa fanasi. Inilah sesembahan kalian yang benar dan juga sesembahan Musa, cuma dia lupa saja. Nah, ketika Nabi Harun memperingatkan, justru Nabi Harun hampir dibunuh. Nah, sementara di Sinai tersebut, Nabi Musa selama 40 tahun, 40 eh, tahun, 40 hari berbincang-bincang dengan Allah Ta'ala. Mendapatkan wahyu dan sebagainya dan sebagainya. Dan mendapatkan Taurat. Kemudian Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa, "Inna qad fatanna qaumaka, eh, qaumaka fa adallahu samiri." Wa adallahu samiri. Kami telah menguji kaummu menjadikan apa? Samiri diizinkan dengan takdir Allah membuat patung yang bisa bersuara itu. Dan mereka disesatkan oleh Samiri. Maka Nabi Musa pun pulang. Pulang begitu lihat mereka ternyata puluhan ribu mereka menyembah patung itu hanya sedikit yang setia kepada Nabi Harun maka Nabi Musa sebagaimana disebutkan oleh oleh siapa? Disebutkan oleh Ibni Abbas radhiyallahu anhu dengan sanad yang sahih marah dan melemparkan apa melemparkan lauh tadi sampai pecah berkeping-keping dan ini ada dalam Al-Qur'an fa'alqal alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yajruhu ilaih dipecah eh, dilemparkan karena saking marahnya dilemparkan Taurat tadi kemudian beliau menarik jenggot saudaranya itu dikira saudaranya tidak apa tidak menjaga amanah tadi nah, kemudian terjadi apa terjadi dialog dan kemudian Nabi Musa pun menyesal menyesal atas apa atas ketergesaannya di dalam masalah eh, saudaranya itu abangnya itu karena Nabi Harun lebih tua memang tapi semuanya maksum dari kesalahan dan ini adalah wajar kenapa karena kondisinya memang mengharuskan seseorang itu cemburu kepada agamanya bukan berarti kita mengatakan beliau tergesa-gesa bukan tapi memang ya seperti yang ditulis dalam ayat tersebut langsung marah kepada Nabi Harun kemudian setelah dijelaskan baru mengatakan Rabbi ghafirli wa wali akhi wahai Robku ampunilah aku dan ampunilah saudaraku kesimpulannya apa bahwasanya Allah Ta'ala mengajak Nabi Musa berbicara itu pada dua kesempatan kesempatan sebelum masuk ke Mesir kembali dan kesempatan setelah keluar dari Mesir kembali Adapun kelanjutannya insya Allah eh, hari Sabtu Allah Ta'ala Iya. Makanya Nabi Harun mengatakan apa? Ya bena, ya bena ummi la ta'khud bi lihiyati wa la bi ra'si. Wahai anak dari ibuku, jangan kamu mengambil kepalaku dan jangan kamu mengambil jenggotku. <laughs> Memang suasana sedang marah. Oh dia abang-abang kandung Nabi Musa. Iya dia abang kandung. Ini kuat. <laughs>